Bismillahirrahmanirrahim Syiddah sudah kita ambil Baik Kemudian sifat Yang ketiga Yang memiliki lawan yaitu syiddah dan rakhawah. Syiddah lawannya rakhawah. Kemudian yang menengahi di antara keduanya yaitu tawassub atau baininya. Yang pertama yaitu syiddah. Secara bahasa artinya kuat. Syiddah logotan bermakna kuah itu secara bahasa. Seperti datang dalam firman Allah SWT, wa taala, nashuddu adudaka bi akhik." Kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu. Yaitu Nabi Musa dikuatkan dengan Harun, saudaranya. Tayyib. Itu makna syiddah. bermakna kuat Secara istilah, adapun secara istilah tajwid tercekatnya aliran suara saat pengucapan huruf akibat dari sandaran dan tekanan yang sempurna pada makhraj. Ya, tercekatnya suara. Ya, kalau hamas tercekatnya udara. Ya afan kalau hamas terjadinya aliran suara dan jahar tercekatnya aliran nafas tetapi syiddah tercekatnya atau tertahannya aliran suara Ini perlu antum bedakan kalau jahar tertahannya aliran nafas tapi kalau syiddah tertahannya aliran suara apa bedanya suara dengan nafas, dengan nafas? Suara dengan udara kalau suara ada sesuatu yang bisa terdengar. Syai'un yusma' kata orang Arab. Itu dinamakan sebagai suara. Bisa didengar. Tapi udara berupa udara saja. Ya, berupa aliran nafas udara yang tidak terdengar dengan jelas membentuk kalimat apa atau suara apa itu syiddah eh, tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Kenapa tertahan tercekat suaranya? Pendek suaranya, tidak panjang. Diakibatkan dari sandaran dan tekanan yang sempurna pada makhraj. Ya. Tekanan dan sandaran huruf tersebut kuat terhadap makhrajnya. Dan hurufnya ada delapan yang terkumpul dalam kata ajid, Kotin bakat. Ini delapan huruf Syiddah Yang tercekat suara ketika mengucapkan huruf tersebut Tidak mengalir suara ya. Yang lebih jelasnya ketika disukun Meskipun ketika berharokat pun demikian A Antum sebutkan Hamzah Fathah A Apakah panjang? A Tapi A Tertahan Pendek, cepat selesainya Demikian pula ja ataupun da ini kita sebutkan dengan harokat ya. ataupun ko semua dengan tercekatnya suara tidak panjang o lebih jelasnya ketika disukun baj baj sudah tertahan tercekat terhenti pengucapan suaranya tidak panjang baj ya, atau bak, tapi dengan cepat selesai tertahan Bak, itu makna syiddah demikian pula kaf bak ya kan tertahan dua-duanya nafas dan juga suara bak suaranya tertahan bak tapi yang keluar apa nafas Tayyip. Yang tertahan suara dan yang keluar nafas. Ya, sehingga kaf ini di sisi lain dia huruf hamas, tapi di sisi lain huruf syiddah. Padahal kebanyakan huruf syiddah ini huruf jahar. Tapi kok kenapa ada sebagian huruf hamas masuk kepada huruf syiddah? Dua, yaitu kaf dengan ta. Ya, dua huruf hamas masuk pada huruf syiddah kaf dengan ta kenapa karena suaranya tertahan tercekat bak tapi udaranya tetap mengalir demikian pula ta ya bat suaranya terhenti bat tapi yang mengalir apa nafas sehingga kedua huruf ini khusus ya tercekat suara tetapi mengalir nafas. Adapun yang lainnya tercekatnya nafas dan tercekatnya udara dua-duanya. Bisa dibedakan. Ya. huruf-huruf syidah di sana ada yang tercekatnya nafas dan sekaligus tercekatnya udara. Tertahannya nafas dan tertahannya suara tertahan udara dan suara. Itu huruf hams. Tetapi ada juga yang tertahannya suara tetapi apa? Bebas nafasnya. Mengalir nafasnya. Yaitu kaf dengan ta. Bisa dipahami? Itu makna tercekat, tertahan. Tanya dan lebih jelasnya ketika di sukun. Bisa difahami huruf-huruf ini? Ya, tidak diucapkan secara panjang. Semuanya selesai dengan cepat. Bako, baqo, b, bak, bat. Suaranya pendek. Ya, cepat selesai. Sehingga tidak boleh untuk dipanjangkan dan secara tabi'i pun Sulit untuk kita memanjangkan huruf ini. Ya. bad apa namanya? bad berat di secara tabiat. Kemudian lawannya yaitu rokhawah. Lawan dari syiddah rokhawah. Sebagaimana Hamas memiliki lawan itu jahat Rokhawah secara bahasa berarti lin lemah atau lunak. Secara istilah apa berarti? Enggak disebutkan di sini. Secara istilah tajwid mengalirnya suara. Ya. Kalau antum tahu satu, antum akan tahu lawannya. Cukup dengan kita menghafal satu maka tahu lawannya. Ya. Tadi sudah kita ketahui syiddah tertahan suara. Karena rakhawah lawannya berarti apa? Mengalirnya suara, memanjangnya suara. Ya, dan hurufnya ada 16. Yang ke-16 ini sisa dari huruf syiddah yang 8 dan sisa dari huruf tawassud atau bainiyah yang 5. 8 ditambah 5. 8 tambah 5 berapa Hudzaifah? Habis 8 lanjutkan 8 tambahkan 5 jadi berapa? Setelah 8 berapa? Hah? Jangan malu-malu Ibnun 8 tambah 5 berapa? Hah? 8 telur ditambah 5 Jadi berapa? Pemalu semua ini Anak-anak Indonesia Berapa Syahrul? Hah? 13 13 iya. Kemudian 13 ditambah 16 berapa? Tiga belas tambah enam belas jadi berapa? Gak cukup tangannya sama kakinya kurang. Tuh. Sehingga jadi 29 huruf hijaiyah. Maka yang 16 huruf ini pengucapannya dengan diiringi suara. Antum melihat dari awal sa ya. Sa terlebih ketika disukun lebih jelas. Sa seperti dalam kalimat فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مثل Mis misqala mis panjang mis dua-duanya terkumpul antara aliran nafas dengan aliran suara. Tidak pendek. Bagaimana kita mengatakan mis tapi mis itu diiringi dengan dua aliran udara dan juga suara. Ataupun ha ya. Qad aflahal Aflahal Ha Dan lebih jelasnya ketika disukun Seperti dalam kalimat Kalimat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wal fath fathah. Tidak pendek begitu saja berhentinya. Tapi ada aliran nafas dan suaranya. Atau hayya 'alal falah. Falah. Ada kan jedah di situ. Ya. Antara suara dengan nafas. Tidak berhenti begitu saja. Berbeda dengan ba bab. Tidak bab Demikian pula kha ya wa akhrajatil wa akhrajatil. Di semua dengan adanya jeddah meskipun sedikit. Tidak secara langsung tercekat suaranya, terhenti suaranya. Demikian pula za wa iz qala wa qala. Ya. Di situ ada Jedah pula, tidak tercekat dengan cepat. Tidak seperti dal fad langsung terhenti. Fad khulu. Tapi kalau ini apa? Uz kuru uz. Demikian pula za. Ya. Tidak tercekat suaranya. seperti dalam kalimat yang sukun. Siapa yang bisa mendatangkan sukun? Azwaj. Ya. azwaja azwaja tidak dengan cepat dia terhenti tapi disertai dengan aliran suara demikian pula sin suara dan nafas Tayyib. Alladhi yuwaswisu Yuwaswisu Yuwas Suara dan nafas beriringan Demikian pula sya ya. dan huruf-huruf yang setelahnya. Jikalau antum praktekkan satu demi satu, maka semuanya diiringi dengan aliran suara. Dan sebagiannya diiringi oleh aliran nafas. Wallahu taala alam bisawab. Antum praktekkan atau latih dengan teori-teori yang ada. Semoga nanti dalam prakteknya bisa lebih intensif lagi atau lebih teliti lagi. Mungkin kita ketahui sekarang karena nanti dalam prakteknya akan diterangkan lagi huruf ini sifatnya ini ini ini sehingga kita terbayang definisinya dan apa yang seharusnya untuk kita tunaikan terhadap huruf tersebut ketika kita tahu definisi-definisi daripada masing-masing sifat huruf tersebut. والله تعالى أعلم بصواب